Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pelajaran kita yang terakhir mengenai hadis maklub, hadis yang terbalik dalam artian semula hadis itu naam sempurna namun terkadang ada dalam ilmu mustalah dikenal dengan hadis maklub naam cuman nanti kalau seandainya terbaliknya itu tidak sampai merusak makna hadis itu tidak masalah tapi kalau sampai merusak maka naam tidak dibenarkan kita harus mengambil yang mahfud dalam arti yang terjaga dan juga yang naam barakallahu fikum riwayat yang sahihah seperti hadis yang sudah kita lewati hadis mengenai tujuh orang yang mendapatkan naungan suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada dalam riwayat disebutkan nam waradzulun angfakoh, anfaqa nafaqatan fa akhfaha hatta la ta'lam nam yaminuhu matufik tunfiq terbalik itu. ya? Riwayat yang sahihah barakallahu fikum hatta la ta'lam nam shimaluhu ma tunfiq yaminuh. ya? Hingga tangan kirinya enggak tahu apa yang diintakan tangan kanannya. Nah, dalam riwayat lain terbalik hingga tangan kanannya nggak tahu apa yang dihafalkan tangan kirinya. Paham ya? Namun yang mahfud yang terjaga dan yang benar riwayat yang tadi itu yang hingga hatta la ta'lam shimaluhu ma tawfiq Nah, seperti itu. Qala asy Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih Al-qism tsani pembagian yang kedua. Yang pertama kemarin, na barakallahu fikum sudah kita jelaskan. Sekarang yang kedua, wa huwa madzakar mu'allif biqauli wa qalbu isnadil matn qismu dan terbaliknya sanat untuk matan itu bukan pembagian tersendiri. Maksudnya bagaimana barakallahu fikum? nam wa ya'ni an yuqliba isnadal matni li matan akhar. Maksudnya adalah seorang perawi memindahkan sanat enam sebuah matan ke matan yang lain. Jadi ada matan ada sanat. Sanatnya ini bukan milik matan yang lain namun malah dibawa kepada matan yang lain. Atau sekarang gini misalkan, ada na'am barakallahu fikum sanat dan matan A. Kemudian ada B juga. Nah, sanat yang untuk matan A ini dipakai untuk sanat untuk matan B gitu loh. Itu berarti namanya maklub. Paham ya? Nah, terkadang enggak cocok bagaimana ini? Hadisnya sahih tapi sanatnya kok beda. Nah, seperti itu. Kita lihat sini, misal contohnya rajulun rawa hadisan. Seorang meriwayatkan sebuah hadis min tariqi Zaid dari jalurnya Zaid an amrin dari amr an khalidin dari khalid jadi naam seorang perawi ini meriwayatkan hadis dari jalurnya zaid dari amr dari khalid wa haditsan akhar dan juga meriwayatkan hadis yang lain dia perawi itu juga meriwayatkan hadis yang lain min tariqi bakrin dari jalurnya bakr an sa'din dari sa'ad an hatim dari hatim faja'al al-isnad as-sani li hadis awal akhirnya perawi ini tadi kan punya dua hadis berarti dia menjadikan syarat yang kedua untuk syarat yang pertama. Enggak tepat kan? Seharusnya syarat yang pertama yang pertama. Syarat yang kedua untuk matan yang kedua, tapi tidak. Syarat yang untuk matan yang kedua dijadikan syarat untuk matan yang pertama. Nah, itu yang nah barakallahu fiikum dikatakan maklum. Tertukar istilahnya atau terbalik gitu. Nah. Kita lihat di sini wa ja'ala al-isnad al-awwal lil Akhirnya dia menjadikan Sanad yang pertama untuk hadis yang kedua. Fahada yusamma nam qalba isnadil matni. Ini yang dikenal dengan apa? Terbaliknya atau tertukarnya sanad matan. Wal ghalib kebanyakannya annahu yaqau amadan lil ikhtibar. Tapi seringnya dibolak-balikkan sanad ini seringnya itu terjadi dikarenakan apa? kesengajaan dalam rangka untuk menguji. oh ya? Dalam rangka untuk menguji atau saya mengetes sudah ai li ajli an yukhtanam an yukhtabar al muhaddis yaitu dalam rangka dalam rangka muhaddis itu diuji nah sebagaimana kisahnya akan kita baca ini kisahnya Imam Bukhari ketika datang ke Baghdad nah ke Nam Irak kita lihat sini kama sana'a ahli Baghdad ma'al Bukhari sebagaimana yang dilakukan oleh penduduk Baghdad kepada Imam Bukhari wa dzalika lamma 'alimu annahu qadimun 'alaihim yang mana tragedi tersebut terjadi ketika mereka mengetahui bahwasannya Imam Bukhari akan datang kepada mereka. Jadi waktu itu kabarnya tersebar Imam Bukhari akan datang ke Baghdad. Akhirnya na'am istama'u minal Iraq wa mahaulah. Akhirnya orang-orang dari penduduk Irak dan sekitarnya berkumpul. Wa mereka mengatakan nuridu an nakhtabira hadzal rajul. Kita ingin menguji Eh, kita ingin menguji lelaki ini, maksudnya menguji Imam Bukhari. Fawada'u lahu mi'ata haditsin wa wada'u likulli haditsin isnadan ghaira isnadihi. Perhatikan ini. Akhirnya mereka meletakkan eh, disediakan atau meletakkan 100 hadis untuk Imam Bukhari nanti dan mereka meletakkan setiap hadis itu sanad yang bukan sanadnya. Jadi bolak-balik itu ya, 100 hadis sanadnya sudah ditukar-tukar, paham ya? saya yang 100 hadis sanadnya dari bolak-balik itu. Naam. Wa qala bul asanid, mereka naam saling menukarkan sanadnya, ditukar. Mereka saling membalikkan sanadnya. Jadi sanad-sanadnya enggak sudah enggak asli lagi itu ya. dibulak balik ditukar semuanya 100 hadis tadi. Liyakhtabirul Bukhari dalam rangka mereka untuk menguji Imam Bukhari. Wa qalu mereka mengatakan kullu wahidin minkum indahu na'am 10 hadis yas'aluhu anha mereka mengatakan masing-masing di antara kalian nanti eh, harus memiliki 10 hadis yang akan nah barakallahu fikum yang akan apa? nam dia tanyakan kepada Imam Bukhari nanti. Wa wada'u asyratu rijalin huffat aqwiya. Akhirnya mereka apa? Akhirnya mereka meletakkan 6 10 lelaki atau 10 orang eh, para penghafal hadis dan juga kuat mereka hafalannya 10 orang jadi istilahnya sudah siapkan 10 orang setiap orang berarti berapa? 10. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Nah, barakallahu fikum apa yang terjadi? Falamma al Bukhari rahmatullah alaihi ketika Bukhari datang, wastama'an nas dan manusia sudah berkumpul, bada'u yasuqunal asanida kullaha hatta intahau minha. Akhirnya mereka memulai membacakan sanad-sanad seluruhnya, 100 tadi itu, ya satu orang 10 hadis dibulak-balik sanadnya hingga selesai hingga mereka semuanya selesai wa kanu kullama saqu isnadan wa ma'ul matan qala al-bukhari la arifuhu nah, ini cerdasnya Imam Bukhari di sini nah barakallahu fikum orang enggak tahu gitu loh eh, dan waktu itu barakallahu fikum setiap kali setiap kali mereka membacakan sanatnya bersama matannya Imam Bukhari mengatakan aku enggak tahu hadis ini atau aku enggak kenal hadis ini nah orang anggapannya katanya imam kok enggak tahu padahal Imam Bukhari Enggak tahu kalau hadis sanadnya seperti itu itu loh. Maksudnya itu hadis yang salah itu loh. Nanti kita lihat. enam Qala al-Bukhari la arifu aku enggak tahu. Hatta atamuha kullaha hingga mereka menyempurnakan semuanya 100 hadis tadi yang dibulak-balik dengan sanadnya tadi itu barakallahu fikum yang ditukar-tukar sanadnya tadi fal 'amatu minan nas akhirnya orang-orang awam dari kalangan manusia yang tidak tahu qalu mereka mengatakan hadar rajul la ya'rifu syai'an Ternyata lelaki ini Imam Bukhari enggak tahu apa-apa kalau dikatakan muhaddis. Apa belum maksudnya Nam, Naam. Yu'ridu alaihi mi'at haditsin wa huwa yaqul la a'rifuhu. Naam, yu'radu alaihi mi'at haditsin wa huwa yaqul la a'rifuhu. Nah, dipaparkan, dihadapkan 100 hadis di hadapannya, tapi dia malah mengatakan aku enggak tahu. Ya'ni la a'rif hadas sanad li hadal hadis. Maksudnya, kata maksudnya itu maksudnya apa maksudnya Imam Bukhari itu? Maksudnya aku tidak kenal, tidak tahu sanat ini untuk hadis yang ini. Taunya itu seperti ini gitu ya maksudnya. Taunya enggak seperti ini, taunya yang seperti ini. Jadi nanti malah justru mereka akan tercengang semuanya karena kehebatan Imam Bukhari kita lihat sini. Summa qala rahimahullah ba'da dzalik wasaqa kull haditsin bi isnadihi sahih. Kemudian Imam Bukhari berdiri. Summa qama qama rahimahullah Imam Bukhari berdiri setelah itu beliau justru menyebutkan apa? Naam setiap hadis serta dengan sanadnya yang benar. Hadis yang keliru tadi sudah diulangi lagi, dibenarkan sekalian. Masya Allah. Hatta taha al mi'ah kullaha, mi'ah kulliha. Hingga selesai sampai 100 semuanya. Fa'arafu, akhirnya mereka barulah tahu anna rajula ayatun min ayatillah fil hifd. Fa'aqarru wa anuhu wa at'anu Akhirnya mereka semuanya menyadari dan tahu bahasanya Imam Bukhari itu masuk tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam masalah hafalan dan akhirnya mereka mengakui dan mereka pun juga nam merendahkan diri dalam artian mereka tunduk bersama Imam Bukhari, tunduk dengan Imam Bukhari tersebut, menghormati istilahnya. Amin ya? Nah, barakallahu fikum. Karena beliau jangan ditanya ya, beliau tuh dikenal dengan Jabal Hifdz, gunungnya hafalan. Disebutkan dalam terjemahnya itu beliau mengatakan ahfadu mi'ata haditsin sahihin mi'ata alfi hadithin sahihin wa mi'ata ya alfi hadithin khair sahih. Aku menghafal seratus ribu hadith yang sahih dan dua ratus ribu hadith yang tidak sahih. Bayangkan Imam Bukhari Jabal Hifat. Nah, jadi di dalam Sahih Bukhari itu sendiri aja belum semuanya. Paham ya? Itu belum belum ada seratus ribu itu kan? Nah, dalam Sahih Bukhari itu belum semuanya. Nah, barakallahu fikum. Itu saja sudah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Naam. ahfadhu mi'ata alfi hadithin sahihin wa mi'atai alfi haditsin ghair sahih. Aku menghafal seratus ribu hadis sahih dan menghafal ratus ribu hadis yang tidak sahih. bayangan itu. Imam Bukhari dikelari dengan Jabal al-Hifdz, hafalan. Oleh karena itu, sama-sama para ulama mengatakan apa? Walau al-Bukhari nam e, maja'a muslimun wala rah. Kalau seandainya bukan Imam Bukhari, ini saya Imam Muslim itu enggak datang. Enggak juga apa? Enggak juga pergi dalam artian tuh Imam Muslim itu enggak muncul itu loh. Yaitu semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala karena Imam Muslim adalah muridnya. Imam Muslim murid daripada Imam Al-Bukhari. Cuman waktu itu sempat tidak na'am barakallahu fikum na'am duduk di majlis Imam Bukhari karena adanya fitnah bi khalqil Quran. Imam Bukhari pernah dituduh sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tuduhan tersebut pun sampai apa? menimbulkan keributan. Nah, dituduh Imam Bukhari mengatakan perbuatan hamba itu bukan makhluk. Akhirnya Imam, Imam Muslim lari. Lari bukan maknanya membenci Imam Bukhari karena dalam dalam rangka agar tidak istilahnya timbul fitnah itu ya. Imam nah, Muslim nari berguru dengan Na'am barakallahu fikum Ishaq bin Rahawih Ad-Dhuhli. Na'am barakallahu fikum. Kemudian setelah itu Na'am setelah berguru lama akhirnya Imam Bukhari pun tetap menyampaikan sesuai dengan apa yang ada pada diri beliau dan akhirnya beliau mengarang kitab Khalqu Af'alil Ibad. Khalqu Af'alil Ibad dalam bentuk bantahan untuk orang-orang yang menuduh beliau itu loh. Beliau mengarang kitab Khalqu Af'alil Ibad. Kalau tidak salah dan cetak kitab kitabnya. Khalqu Af'alil Ibad. Makhluknya perbuatan hamba. Karena tuduhan saja. Oleh karena itu kalau antum saksikan dalam Sahih Muslim, pernah enggak Imam Muslim menukilkan qala Imam Bukhari? Enggak pernah. Dan Sahih Muslim enggak pernah Imam Muslim qala Imam, ha? Eh, Nam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Bukhari enggak pernah. Kalau dia gurunya bilang Az-Zuhli, ya kan Ustaz bin Rahawayh itu yang menukilkan. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Karena memang fitnah seperti itu keadaannya. Kita lihat berikutnya barakallahu fikum fa hadza nusammihi Naam qalba isnadil matni. Ini yang seperti ini kami menamakannya dengan apa? Terbaliknya atau tertukarnya sanad matan. Yakni anturakiba isnada matnin ala matn akhar. Yaitu engkau itu menggabungkan, menyusun sanad matan yang untuk matan yang lain gitu loh. Paham ya? Aslinya sanadnya itu bukan untuk matan itu, namun dipakai untuk matan itu. Paham belum maksudnya nih? Jadi bukan sanadnya yang asli itu. Wal ghalib annahu la yaqa' illa al-ikhtibar. Seringnya ini enggak terjadi kecuali dalam rangka apa? Ikhtibar untuk mengetes atau menguji saja. Kalau untuk masalah sanad ini ya. Tapi kalau dalam hadis seringnya yang pertama kemarin yang dikenal dengan na'am barakallahu fikum pembagian pertama kemarin itu apa? Itu terjadinya seringnya karena tidak kuatnya hafalan seorang perawi. Paham ya? Nah, sehingga perawi ini membawa hadis tertukar eh, tertukar lafadznya bukan bukan sanadnya ya, lafadznya. Yang kemarin yang contoh yang paling nampak itu tadi hatta la ta'lam na'am shimaluhu ma tawfiq yaminuh tertukar dengan apa hatta la ta'lam yaminuhu ma tawfiq shimaluhu itu maklub na'am dan yang seperti itu tadi termasuk pembagian hadis dhaif ya yang pertama tadi itu na'am kalau yang kedua ini kalau sengaja pun juga keliru yang kedua ini yang diubah matanya apa sanadnya untuk matan yang lain aja misalnya kita lihat sini Allah Syekh Muhammad bin alaihi wasallam rahmatullahi alaihi alaih waqad yaqau ghasyan au dan sungguh terjadi dalam bentuk ghishyan itu penipuan bihaitsu yuridu rajul an yurawwij al hadis yaitu dari sisi seseorang ingin yurawwij al hadis mencampur adukkan hadis lakin yakunu isnaduhu saqitan nam akan tapi barakallahu fikum ternyata hadis tersebut sanatnya apa saqitan maksudnya saqitan bagaimana perawinya semuanya itu lemah Paham ya? Jadi dia nemu matan hadis, dilihat ternyata dicek perawinya lemah. Nah, perawi dibuang semua diganti sanad yang bagus itu loh. Apa maksudnya ya? Diganti sanad yang bagus akhirnya nampak bagus kan? Padahal bukan sanadnya. Ayo kita lihat sini. Ya'ni kulluhum du'afa masalan. itu seluruhnya para perawinya itu lemah. Fayati bi isnad haditsin sahih. Akhirnya dia mendatangkan sanad hadis sahih. Wa yuraqibuhu alaihi. Akhirnya dia menyusun menggabungkan dengan matan tadi itu bahwa nau'un min tadlis ini juga termasuk salah satu jenis tadlis penyamaran pengkaburan lakinnahu bi tariqin akhar tapi dengan cara yang lain dan enggak boleh ya tadlis seperti ini enggak boleh karena sebagaimana para ulama menyebutkan at-tadlis akhul kadhib paham ya nah barakallahu fikum dalam artian membuat pengkaburan atau apa namanya penyamaran seperti ini termasuk saudara daripada saudara daripada kedustaan karena orang tersamarkan kan matanya bagus benar tapi ternyata kok sanatnya bukan miliknya itu istilahnya. Nah, ketika orang nggak paham kan, mungkin sanatnya bagus semuanya sikwa semuanya. Tapi padahal sanatnya bukan untuk milik matan itu. Sanat na'am barakallahu fikum hadis yang lain seperti itu. Jadi oleh karena itu hadisnya yang datang dari perawi mudallis tidak terima sampai dia na'am yusarrih dengan taslih menyebutkan dalam dalam dalam yang lain tempat yang lain dia mengatakan sami'tu. Paham ya? Jadi kalau tadlis seperti itu keadaannya. Karena tadlis terbagi menjadi berapa kemarin? Dua Tadlis tadlis syuyukh sama tadlis at taswiyah Naam. Kalau tadlis at taswiyah itu yang parah dan bahaya. Karena gurunya itu dikhawatirkan ketahuan gurunya kan gurunya lemah. Karena dikhawatirkan nanti kalau disebutkan justru akan merusak naam merusak apa? keindahan hadisnya itu akhirnya gurunya dihilangkan. Haddatsana fulan langsung itu. Jadi gurunya yang dia ngambil itu mah enggak sebutkan itu loh. Itu namanya tadlis taswiyah. Kalau tadlis syuyukh, nah barakallahu fikum itu nanti Nah, barakallahu fikum hafizakumullah. Nam namanya itu misalnya namanya Muhammad, tapi karena ketahuan dia lemah diganti dengan kunyahnya. Oh, haddatsana Abu Abdullah. Oh, Abu Abdullah siapa ini? Orang bingungan ini. Haddatsana Abu Abdullah siapa Abu Abdullah? Padahal Abu Abdullah tersebut Muhammad misalkan. Oh, maksudnya itu ya. Nah, seperti itu. Dan kita lewati semuanya, intinya hadisnya yang datang dari orang mudallis tidak diterima hatta yusarrah, hatta sarrah hatta yusarrih hingga dia itu terang-terangan menyebutkan dalam tempat yang lain dengan lafaz itu dan misalnya. Naam, seperti itu. Kita lihat di sini barakallahu fikum hafizakumullah. Wa hunaka qismun akhar wa huwa qalbul matn. Di sana ada pembagian yang lain terbalik juga namun yang terbalik itu matanya. Wa nah, wa hadzal ladzi ya'tani bihil fuqaha dan inilah yang ahli fikih mereka perhatian penuh dengannya. Wa amma qalbul isnad fayatani bihil ada pun masalah terbalik-baliknya sanad itu yang paling fokus dan juga perhatian penuh adalah muhaddisun karena mereka memang pakarnya, ahli hadis pakarnya. Kalau fuqaha itu kan biasanya istinbat mengambil hukum dari hadis saja. Jadi tidak setiap orang fakih itu hadis, tapi setiap muhaddis biasanya fakih. Paham ya? Jadi kadang kalau kita jumpai dalam kitab-kitab fikih itu kan banyak hadis dhaif dipakai kan? Karena tidak setiap orang fakih itu muhaddis, tapi setiap muhaddis fakih. Karena muhadis sebelum dia menyampaikan atau istinbat, dicek dulu dalilnya sahih atau enggak. Paham ya? Tapi kalau ahli fikih, fuqaha, yang intinya hadisnya kok bersangkutan dengan yang sebutkan kadang tanpa melihat itu sahih atau tidak. Paham belum? Nah, jadi nam barakallahu fi kullu muhaddithin faqihun wa laysa kullu faqihin muhaddisa. Paham ya? Nah, seperti itu. Kita lihat di sini barakallahu fikum li'annahum yang turuna ila sanad hal huwa sahih ya kan karena muhaddis itu dia melihat memperhatikan sanadnya apakah sanadnya sahih ataukah tidak wa hal yasihu bihi al hadis amla apakah diperbolehkan nah barakallahu fikum atau hadis tersebut atau sanad tersebut akan menjadi membuat hadis itu sahih ataukah tidak jadi yang dilihat dua perkara sanadnya itu benar enggak nah wa hal yasihu bihi al hadis amla sanad tersebut kalau seandainya ada dalam hadis itu hadisnya sahih atau tidak. Seperti itu karena na'am barakallahu fikum banyak ya misalnya pemalsuan hadis atau hadis yang lemah dan semisalnya itu pun dicek lagi sama hadis nanti. Hadisnya lemahnya kayak apa dulu? Dhaifnya kayak apa? Karena dhaif itu enggak semua dhaif na'am ditolak enggak? Dhaif yang mana dulu? Hukum asalnya semua dhaif ditolak ya. Tapi dhaif yang mana? Kan ada dhaif munjabir sama ghair munjabir. Hadisnya lemah kalau lemahnya parah, sangat lemah itu enggak bisa lagi ditopang lah udah Ya, bisa lagi dikumpulkan dengan jalan-jalannya. Tapi kalau hadisnya adalah dhaifun munjabir namanya. Dhaif tingkatnya lemah, dalam artinya lemahnya itu masih ringan. Itu nanti dikumpulkan berbagai macam jalurnya. Eh. Nah barakallahu fikum hadis-hadis yang lain dikumpulkan satu akhirnya nanti naik tingkatannya menjadi hasan li ghairi. Paham ya? Tapi syaratnya dhaifun munjabir. Lemahnya tidak parah. Tapi kalau syadid dhaif misalkan, lemah sekali atau dhaifun jiddan tidak bisa lagi. Apa itu maksudnya ya? Tapi kalau dhaif yang biasa dalam artian telah dicek dan teliti ternyata nam barakallahu fikum tidak terlalu lemah sekali, itu nanti bisa dikumpulkan dengan hadis-hadis yang lain, dengan syawahidnya dan juga mutabaahnya menjadi naik menjadi apa hasan li khairi Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini. Wa amal fuqaha fayatanuna biqalbil matn. Ayo. Adapun ahli fikih, mereka perhatian penuh mengenai matan terbalik atau tidak. Paham ya? Malai mengenai mengenai apa matanya terbalik atau tidak. Li'annahu huwal ladzi yatakhayyaru bihil hukum. Karena kalau matanya terbalik itulah yang mengubah hukum kan? Kalau pikir biasanya hukum yang diperhatikan. Wah, ini matanya kok terbalik. Tahu. Tapi sanadnya bagaimana? Enggak tahu biasanya. Nah. Haitsu inna haula'i yang turuna ila dalalah. Dikarenakan ini dalalah bisa dibaca dua ya, boleh. Dilalah, dalalah artinya sama. Haitsu inna haula'i yang turuna ila dalalah juga boleh, dilalah juga boleh Nah, dari sisi sesungguhnya mereka dikarenakan mereka nah barakallahu fikum dikarenakan mereka melihat kepada adalah yang ditunjukkan oleh dalil tersebut ditunjukkan oleh lafaz atau matan tersebut paham ya misalkan matan yang terbalik tadi hingga tangan kanannya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kirinya nah ini kalau orang pukul enggak perhatian kan berarti lebih utama tangan kiri seakan-akan gitu kan wah ini berarti enggak tepat akhirnya dicek lagi ternyata terbalik itu biasanya kalau al-fuqaha mengecek meneliti masalah matanya terbalik atau enggak. Itu paham. Nah, berikutnya wa qalbul matni yahsulu min ba'd ruwat eh, nam tanqalib alaihim al-mutun fayarmuna fayarmuna ba'd al-ahadits ala ghairi wajhiha. Ada pun terbalik matan, matanya terbalik, tertukar gitu. Terkadang terjadi pada sebagian para perawi yang memang matanya terbalik-balik. Eh, terbalik-balik matanya di hadapan mereka Akhirnya mereka meriwayatkan sebagian hadis-hadis tidak sesuai dengan sisi yang sahih, sisi yang benar karena matanya terbalik diriwayatin langsung gitu loh, tanpa dicek lagi. Min dzalika contoh yang lain, min dzalika masalah sebagai contoh hadis Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi rahimatullah wa eh, radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." kamu sebutkan nanti contohnya kan? 6 tujuh orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Siapa di antaranya? Wa fihi wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tawfiq yaminuhu. Ini yang benar kan? Yang benar. Faqallabahu ba'dur ruwat. Akhirnya sebagian para perawi mereka membaliknya. Faqal hatta la ta'lam yaminuhu ma tawfiq shimaluhu ini hingga tangan kanannya nggak tahu apa yang dipakai tangan, kirinya. Fahadha maqlubun, seperti ini berarti terbalik. kan ya? Seperti ini berarti terbalik. Nah, kenapa? Li'annahu ja'ala al-yamina shimalan wa shimal yaminan. Karena dia menjadikan tangan kanan tangan kiri dan tangan kiri tangan kanan. Apa maksudnya ini? Nah, ini namanya maklub, namanya maklub. Awana barakallahu fikum. Dan masih ada contoh yang lain lagi insyaallah kita lanjut kepada pertemuan selanjutnya sekaligus mengakhiri daripada pembahasan masalah makhluk dan berikutnya nanti mengenai hadis nah barakallahu fikum al-fard atau hadis tunggal dan semisalnya insyaallah taala kita baca pada pertemuan yang akan datang. wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu walhamdulillahi rabbil alamin.